Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul menghadang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan solawat dan sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal Tolong diatur supaya tidak ramai. Lain kali anak-anak di belakang supaya keluarnya enak seperti softnya sholat niku sunnahnya yang di depan adalah yang tua kemudian laki-laki itu yang muda-muda di belakang niku softnya di sholat ya. Alhamdulillah di mana perkumpulan kita adalah sebagai rasa tanda kecintaan kita kepada Allah rasa kecintaan kita kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita menjadi penguat agama Allah. Sebagaimana orang-orang sebelum kita keberadaan mereka di bumi ini adalah sebagai para mujahidin, orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap khususnya bagi majelis taklim wal maulid ar-ridwan bisa benar-benar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa selalu berjihad di agama Allah Subhanahu wa taala hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Agama Islam adalah agama yang punya wibawa agama yang selalu disegani semenjak datangnya Nabi Muhammad sampai kelak nanti di yaumil kiamah. Akan tetapi kadang yang membuat agama Islam tidak mempunyai taring maupun wibawa apabila umat Islam telah berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah Anil Hakim radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Dawa Kanjeng Nabi nek wis umatku niki memuliakan dunia berlebihan, cinta dunia berlebihan, nuziat minha haibatul Islam, dicabut wibawani umat Islam. Muslimin dulu disegani karena ini termasuk kelebihan umat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nusirtu bira'bi rata syahrin. Kata Nabi Muhammad, aku diberi kemenangan oleh Allah bahwa sampai lawan umat Islam dalam jarak satu bulan perjalanan pun kalau sudah dengar umat Islam datang mereka ketakutan. Kenapa? Karena umat ketika itu yang ada dalam hatinya cinta Allah, cinta Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlebihan dalam cinta kepada dunia. Tapi nek wis umat niki kedanan donyo, kalau sudah umat ini bahkan naudzubillah menjual belikan agama, maka tidak ada lagi kewibawaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita diingatkan melalui majelis yang indah ini. Nek wis umat selalu yang menjadi titik berat dalam kehidupannya niku dunyo. Akhirnya Islam ini sudah nggak ada harganya. Dulu para sahabat disegani. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab beliau itu masuk ke Persia. Persia itu adalah kerajaan terbesar dahulu setelah Romawi. Dan alhamdulillah Allah memberi kemenangan panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah mencapai kemenangan, umat Islam telah menguasai Persia, maka beliau Sayyidina Umar bin Khattab diperkenankan untuk datang melihat kerajaan yang telah runtuh. Kerajaan sing wis dikuasai niku dipamerno mbek Sayyidina Umar. Monggo Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar pakai gamis. Gamisnya Sayyidina Umar niku dengan 42 rokaah, Ditembel, ditembel niku tambalan 42 tambalan. Ono tak presiden sing keloni suwek iku. Nini 42 tambalan. Jubahe niku tambalane 42 biji. Kemudian beliau masuk. Kemudian Sayyidina Sa'ad ngomong, "Ngapunten Sayyidina Umar. Ada apa? Ini yang kita tundukkan Persi, kerajaan terbesar di dunia. Lah mosok ini gawe jubah tembel-tembelan gini. Mbok sedino iki eh, ganti yo ya sing rada apik agar menjadi satu sejarah yang hebat. Kata Sayyidina Umar dipikir, iya ya temenan, sedino iki wis. Dicopot jubah beliau, kemudian ngambil jubah yang baru beliau jalan, dapat berapa langkah, berubah pikiran, dicopot lagi, kemudian diambil di jubahku sing tembel-tembelan. Dipakai. Ketika maju beliau berkata, "Nahnu qawmun Allah bil Islam." Wa idzab taghainal izzata ghairu dzalik Allah. Kami ini kaum umat Nabi Muhammad yang kami jadi mulia karena Islam, maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan lain dari jalan Islam, kelas lain dari jalan Islam, justru kita akan dihina oleh Allah. Kalau kita menganggap Islam bisa maju karena harta, kalau kita menganggap Islam bisa maju karena teknologi, kalau kita menganggap Islam bisa maju dengan perekonomiannya, bukan karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kita nggak akan justru mendapat kemenangan dan kemuliaan yang ada justru kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang Amirul Mukminin pemimpin umat Islam yang memberikan kepada kita contoh ojo kedanan dunyo tapi sing wonten kadang teng daerah kita umat Islam selalu yang menjadi hitungan titik berat niku adalah harta sampai makom niku tergantung motor kiai niku lek motor mercy berarti wis kutub Lek Innova si abdal. Nek sepeda motor durung wali ya. Sampai orang-orang menghargai ulama pun yo ya tergantung montore. Nggih napa nggih? Kita kaum mulia dengan Islam kalau kita memilih keutamaan kemuliaan selain dari jalan Islam, kita justru dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang di tengah kita sing paling diregani ya sing paling akeh duwike. Nek jaman biyen teng sumber pasir niku sing apal Quran, sing istiqomah teng masjid, nah niku Masya Allah sing paling diregani, diambungi tangani. Nek zaman jaman niki mboten, tergantung pira tukune, pirang hektar sawai. Lek wis tukune akeh, sawai hektaran Masya Allah Pak, nek wis tahlilan mesti lunggone ngarep dewi. Kadang tangannya ya diambungi, padahal sembahyang ya kadang-kadang togel malah istiqomah. Rasul SAW mengingatkan, hei, dieling no kelolaan panjenengan, hati-hati, nek ngeregani wong ngojok salah. Man qabbala yada ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutha Siapa saja yang mencium tangan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena keilmuannya, bukan karena akhlaknya, hanya murni karena kekayaannya, maka orang yang mencium tersebut melayang dua per tiga agamanya. Dalam riwayat, mantawa boa li lihinahu li Barang siapa yang rendah hati menghargai orang kaya karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena ilmunya, bukan karena istiqomah ibadahnya, dua per tiga keimanannya melayang. Jadi nek ngambung tok sepisan, dua per tiga imane hilang. Nek ngambung ping pindun tek wis. Nopo meneh walak-walik min Lho lapo, nek wong sugih niku loman, terus soleh, ahli ibadah, ambungan tangane mungkin wali niku. Tapi lek medit lho lapo mbok regani. Tapi nek gak sembayang lho lapo mbok regani. Pejabat ya juga seperti itu. Nek pejabat ini ku soleh, ahli ibadah, reganono. Barang siapa yang gak menghargai seorang pemimpin yang soleh, pemimpin ahli ibadah yang adil, maka seakan-akan kata Rasulullah, "Thalathatun la yastakhifu bihim illa munafik al-imamun muksid." Tiga golongan orang yang barang siapa tidak menghargainya pasti munafik. Siapa? Satu, pemimpin yang adil. Nek gak diregani, sing gak ngeregani ku wong munafik, duduk wong mukmin. Nek memang wong sing soleh. Tetapi lek pemimpin niki koruptor gak sembayang, doyan kubam maneh. Majlis nah, Ar-Ridwan. supados insyaallah angsal hidayah. Amin ya rabbal sampai-sampai di tengah-tengah kita seakan nasib wong melarat niki seakan. Gano benere titik-titik ngomong salah. Nek wong sugih nek ngomong keliru kabeh ya bener. Nggih napa nggih? Teng sumber pasir nek Bu Haji niku kesandung watune disalakno sak kampung. Sopo ndekek watu di tengah dalan ngono. Lu mulai zaman Nabi Adam ya jenengi watu di tengah dalan. Ya disalakno sebab sing kesandung Bu Haji sing suki. Tapi nek bojone Habib Jamal, ojo meneh kesandung kecemplung sumur niku lho Pak. Sing disalakno ya bojone Habib Jamal, mau mang motone bitor wetene Habib Jamal. Lho. Ya. Terus nasibe wong melarat ngono. Salah kabeh, lek ngomong ya keliru. Ini adalah karena umat yang berlebihan mengagungkan dunia. Jangan, ojo. Sing seneng solawatan, sing seneng hadir majelis tahlil, sing sholat jamaah teng masjid istiqomah, lan iki sing Orang kaya, ya hargai sekadarnya, jangan berlebihan. Kita ini mulia, karena kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus memuliakan orang-orang yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Yusing ya istiqomah ibadah ambil Allah dan kanjeng Nabi. Mereka kata itulah orang-orang yang mulia di mata Allah subhanahu. Yang pertama. Yang kedua, wa idha tarokat al-amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari hurrimat barokatul wahyi. Kalau umat sekarang ini sudah hidupnya naudzubillah nafsi-nafsi. Nggak mau memerintah mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo rek, berangkat nang majelis taklim Ar-Ridwan. dicak kancane amar ma'ruf, nahi mungkar, ada yang berbuat mungkar dilarang. Barang siapa yang tidak berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar dari umat Nabi Muhammad, maka berkatnya wahyu akan diharamkan oleh Allah. Niki. Makanya kita nggak boleh bungkam dan diam. Ajak orang dalam kebaikan. Mungkar katakan mungkar. Walaupun kita nggak punya hak dengan kekuatan. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa yang lihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatan. Niki sinten? Para mereka pejabat yang mempunyai hak, polisi dan lain-lain. Kita nggak punya hak. Kita yang kedua, Fa'in lam yastati' fabilisanih lisan kita. Nek wonten nggih tiyang arek nom-nom pacaran dek dalan. Elingno. Hei. Sing aturan ndek dalan rek. Pakai budi pekerti yang baik. Nek ana wong wedok celana cekakan dielingno. Hei, tambah elek kon celanoan. Tapi biasanya nggih mboten arek-arek nom-nom niki lek ana wong wedok ayu titik celonone cekak gak malah no tambah disolawati Allahumma sholli ala Muhammad dengkulmu iku masa habaib lewat ta iku lo gak malah justru dielingno malah seneng ini ku ada penyanyi dari Jakarta mau datang ke Batu konser Gak karu-karuan jogete. no. Ayo para kiai berangkat, ayo umat. Nopo? Berangkat ke polisi. Dia yang berhak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kekuatan. Monggo Pak polisi, tolong dicekal alhamdulillah, akhirnya dilarang alhamdulillah. Ya harus. Kalau kita diam dan bungkam, haram wahyu berkahnya ini haram karena kita mulia dengan amar ma'ruf nahi mungkar kuntum khaira ummatin ukhrijat nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil mungkar Allah mengatakan kalian ini menjadi sebaik-baiknya umat berkati wahyune Kanjeng Nabi sebab nopo amar ma'ruf nahi mungkar walaupun amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara kita fa in lam yastati sik gak iso ngelingno di kampung niki wonten sing kadang ya main togel, mabuk-mabukan no. Hanya dengan lisan apa yang kita mampu untuk kita ingatkan leka iso fabi kolbi dengan hatinya mengingkari dan mendoakan mereka. Loh, doa ini kadang-kadang lebih tajam dari itu. Suatu saat ada seorang ulama di pinggir Nil Masir, Sungai Nil. Beliau lagi sholat menghadap ke sungai, tahu-tahu ada kapal lewat, isine wong tari perut. Lanang wedok campur-campur joget-joget, wong sembayang niki Masya Allah. Delok kok ngono ilang kabeh khusyuk ini ngelambiar. Begitu assalamualaikum assalamualaikum seorang murid tadi dengan semangatnya berkata, Syekh, Yai, nopo, no mari ayo. Kapal ini no mari wis. Kurang ajar, dengar ngarep wong sembayang, yo ya gak isin berbuat kemaksiatan di hadapan kita. Guru tadi melihat bahwa dia bukan orang yang punya hak. Dia bukan ahlul husbah. Dia bukan orang yang dipilih pemerintah. Dia mau mengingatkan juga nggak bisa. Tapi kita punya yang ketiga, doa dan mengingkari dengan hati. Kemudian mengangkat tangannya, Allahumma kama farrah farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama azakta ladzata al-ma'siyah fa'adzikhu ladzata munajatik. Dongone niku subhanallah. Ya Allah, sebagaimana kau membuat mereka tadi bergembira di dunia, gembirakan mereka nanti di akhirat. Ya Allah, sebagaimana mereka merasakan nikmatnya maksiat, majlis arridwan untuk munajat kepadamu ya Allah. Dongone wong sing ikhlas rahmah kepada umat Nabi Muhammad. Maka kapal tadi itu jalan, kurang sebentar berlabuh, kok subhanallah hidayah turun. Seorang di antara mereka berkata, "Irek, iya, dan awal dhewe pas joget-jogetan kini terus omro-moro Israel lewat terus ya apa ini? Lak ketam awal Terus ya apa nih wong koyo Terus berpikir, berpikir fabakau, nangis di waktu itu juga. Maka tidaklah berlabuh kecuali mereka sudah taubat di jalan Allah. Berkat dungo. Jadi kita jangan meninggalkan doa. Amar ma'ruf dan nahi mungkar akan membuahkan keberkahan wahyu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Nek wis umatku niki dawuh Kanjeng Nabi, saling mencaci satu dengan yang lainnya, tukaran si mbek liane niscaya dia akan jatuh di mata Allah. Kalau kita jadi golongan yang hanya suka bisa mencaci orang lain, maka kita akan jatuh di mata Allah. Wonten golongan belajarin itu nyaci lillahi ta'ala. itu debat lillahi ta'ala. itu ngilokno wong lillahi ta'ala. Sampai kadang-kadang mulai majelis niku gak atine resik mendelik eh. Iku kafir iku syirik iku. melbun rokok niku. Iku 72 golongan niku. Enggak ada rahmat di hatinya. Bukan seperti itu majelisnya Nabi Muhammad. Bukan seperti itu majelisnya para salaf. Mereka keluar dari majelis melihat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmat. Lah niki lho. Hati-hati. Kita kadang memang terpancing Hingga akhirnya naudzubillah umat niki tasabat, saling mencaci satu dengan yang lain. Maka Makane hati-hati mbek aliran sing senenge nyaci wong, wis dielingno. Kok ono aliran sing dicaci sahabate Kanjeng Nabi? Kok ono aliran sing dicaci para aulia sampai Syekh Abdul Qadir Jailani? Mereka orang-orang yang jatuh di mata Allah. Tapi coba, kalau pada tanglet paling panjenengan. Semenjak panjenengan hadir di majelis taklim, Wal maulid ar-ridwan nate mirangaken ceramah sing nyaci maki sahabat Nabi? Nopo nate sampean mirangaken penceramah utawi kulo mencaci maki seorang ulama? Tak tahu. Guru-guru kita nggak mengajarkan kita mencaci. Ma bu'ithu la'anan wala sababan kata Rasulullah. Aku nggak diutus oleh Allah sebagai pelaknat orang, pencaci maki orang. Niki lo majelis. Niki lo aliran. Itu lo masrob. Itu lo perjalanan. Yang di dalam hati kita adanya rahmat kepada segenap umat Nabi Muhammad. Walaupun kalau salah ya salah. Kalau ada aliran yang sesat ya kita bilang sesat. Salah ya salah, tapi tanpa kita harus mencaci maki mereka. Loh kok ono sebagian golongan Uripe nyaci maki wong. Sampai ada seorang yang suka nyaci maki niku ulama niku matine kena kanker lisan. Wis kapok Lisan ini niku kanker, bayangno. Biasanya yang kan- kanker niku kan tenggorokan atau payudara ataupun yang lainnya. Ini ki mboten. Lisannya kena kanker. Jadi tambah tak mentek-entek gak duwe lambe wis. Entek niku nopo Lidah atau ilat entek. Niki napa sebabnya? Karena nggak bisa menjaga lisan daripada para alim ulama, para sahabat maupun keluarga anak cucu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala wasallam. Maka jangan sampai kita ini belajar dalam majelis untuk mengetahui bahwa umat Islam itu saudara kita selama mereka tidak mengusik kita. Selama mereka tidak mengkafir-kafirkan kita. Dan ini Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau itu pernah salat teng Imam Abu Hanifah. Ketika salat di sana Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin kadek bismillah. Salat subuh. Rukuk kedua Iktidal wayai kunut, kak kunut Imam Syafi'i langsung sujud. Muridnya bingung. lu nopo malih ini Imam Syafi'i ini, rupanya pun pekun ini Bismillah kilangan, Kunut ya hilang, Setelah selesai ditanya, "Imam, gih, lu panjenengan kok tadi gak kunut, panjenengan kok gak bismillah, beliau senyum. Nggih, ihtiraman bihadal imam. Kita hargai di sebelah pusara siapa kita sholat? Imam Abu Hanifah. Lah Imam Abu Hanifah itu kalau baca fatihah nggak pakai bismillah. Dan kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Kita hargai beliau dengan kita tinggalkan bismillah yaitu dengan pelan dan kita tinggalkan kunut karena itu juga memang sunnah. Coba lihat. Ya niki. Kak terus ngomong. Nih. Kak ngurus sing gak ngun, sing gak kunut jalannya salah, sing kunut bid'ah. Nih. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Begitu menghargai beliau kepada Imam Syafi'i. nggak pernah Imam Syafi'i mencaci Imam Abu Hanifah, nggak pernah Imam Ahmad bin Hambal mengaku menyaci maki siapa? Imam Syafi'i. Lah niki lho Pak, sing turutan gak apal. Jus aman niku lho gak apal. Bahasa Arab yo ya gak iso blas, maca kitab kuning yo ya gak iso. Terus kena kate lho Imam Syafi'i itu salah, kunut itu bid'ah. Eh. Kon iki waras ta? Sadar lah kon ngomong iki, Prul. Coba lihat, para imam dengan imam yang lain itu tidak pernah saling mencaci, justru sing kerucuk-kerucuk nih Loh. Iki syirik, iki bid'ah niku haram dan lain-lainnya hati-hati. Jangan se semudah-mudahnya mengingkari perbuatan orang. Wonten malih sakniki. Omongan-omongan desas-desus. ini terbangan di masjid niku hukumnya haram. Jadi dua niki haram kabeh wis. Beb Jamal niki ngajak dolalah. Nopo terbangan teng masjid iku hukumnya haram. Lulu sih, Kenapa hukumnya haram? Masjid tempat orang khusuk untuk sholat, bukan untuk main terbangan hadran. Kulo jawab, si si, nopo? Saya mau tanya. Iya. Memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh dan kita sikapi dengan baik. Yang mau pakai hadroh monggo, sing gak hadrohan ya monggo. Sing penting tetap maulitan. Terus saya mau tanya, boleh nggak saya mengambil dalil? Monggo. Rasulullah ketika pulang perang, Seorang jariah niku nazar, ya Allah, nek umpamine Kanjeng Nabi niki pulang dengan selamat dari peperangan, saya akan pukul hadroh di hadapan beliau, bahkan di atas kepala beliau. Hadroh niku di atas kepala beliau. Nggih, tolak al-badru diangkat di atas kepala beliau. Ketika Rasulullah datang bunga, gembira mendatangi Rasulullah dan berkata, "Kanjeng Nabi, kula pun nek panjenengan sampai selamat, pulang dengan selamat, saya akan pukul hadroh di atas kepalamu ya Rasulullah. Dawa Kanjeng Nabi, "Aufi binadrik, kalau gitu tepati nazarmu." Kemudian Rasulullah senyum dan merundukkan kepala, kemudian dipukul di atas kepalanya. Tola'al, Masya Allah. Di atas kepalanya kanjeng Nabi lo gak haram, di masjid kok iso haram. Mulia mana kepala Nabi dengan masjid? Dengan Ka'bah, ya, gak usah masjid. Mulia mana kepala kanjeng Nabi Muhammad dengan Ka'bah. Lek Ka'bah, hatinya orang mukmin itu loh, lebih afdol dari Ka'bah. Sampai kata Rasulullah lebih baik kau menghancurkan Ka'bah dari kepada kau hancurkan hati orang mukmin. Apalagi sampai isi raya kanjeng Nabi. Loh, di atas kepala Rasulullah itu loh. Hadrah nggak apa-apa. Lah kok di masjid gak oleh nih kok Coba kita pahami. Dan lagi dalam kitab fikih, belajar fikih, nazar itu nggak boleh kecuali dengan yang sunnah, kurba Kalau le nazar sing sesuatu yang mubah, lo insya Allah le lulus nih kita gundul dasku. Itu nazar yang nggak sah. Lo apa untungnya gundul dasi ku? Nazar niku ya Allah nek sampai kulo lulus kulo sholat satu serokaat, niku nazar. Kulo poso senin kemis setahun, niku nazar. Kulon insyaallah memberikan sedekah atim piatu dan lain-lainnya iku nazar. Lek nazar ya Allah lek sampai lulus kulon insyaallah melayu tuh kok kini nang Malang ya Allah. Iku nazar gak sah. Lah Rasulullah ketika itu mendengar nazarnya adalah memukul hadrah di hadapan di atas kepala Nabi Muhammad. Kalau ini mubah aja, kalau mubah gak sah. Tapi karena itu kurbah kedekatan kepada Allah, maka kata Rasulullah, "Aufi Tepati nazarmu lakukan sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes kalau gawe nih umat Islam niki wis ayo mlaku sing api Berbuat baik, jangan selalu saling menyalahkan. Golek kesalahane wong, gak bisa kalau sudah sukuat umat Islam satu dengan lainnya suka mencari kesalahan, mengharamkan, membedakan dak habis-habis sakotot fi ainillah orang tersebut akan jatuh di mata Allah. Lu orang kalau jatuh di mata seseorang, nek sampean gih, nek wes gelo kalau sampean niku bapak sampean loro kabe wes, Jajan di KI, dikei. nih didongakno no yoga, yo loro kabe gak enak urip gue apa Gak disak gak gak diwawu mbek bapak niki. Wis pirangulan niki ngelu. nih niku nek sing gak disapa mbek E, napa mana sing bojo gak disapa mbek nih. Waduh tambah wis. Ngelu sih itu. Majlis nah, kan Ar-Ridwan. Panjenengan kalau sampai mencari kesalahan-kesalahan orang, mengharamkan dan lain-lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kita sandari selain Allah? Siapa yang kita harapkan selain Allah? Maka ini ku monggo para hadirin dan hadirat. Ayo jangan cinta dunia agar kempui bawaan Islam selalu terangkat. Jangan sekali-kali kau tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdakwahlah di jalan Allah agar kalian mendapatkan keberkahan wahyu. Dan jangan sekali-kali kau mencaci maki di antara umat Islam. Nopo malih kadang-kadang podo nahwi ini, podo ahli sunnah wal jamaah, podo seneng maulite, tapi ilo-iloan, hati-hati lo. Kau akan jatuh di mata Allah. Majelis manapun yang menanamkan kepada jamaahnya kebencian kepada majelis yang lain, itu majelis yang pasti jatuh di mata Allah. Majelis nggak ngajarkan fanatik. Kalau niki pion. Majelis-majelis liane pion. Rojone Kanjeng Nabi. Kita semuanya khadim, nggak ada yang punya majelis, babu kabeh. Untuk memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diadarkan di majelis ta'assub, fanatik untuk membenci majelis yang lainnya, oh sojok nang majelis iku, majelis iki tok ae. majelis gak karu-karuan, kecuali kalau memang majelis itu berbuat mungkar, kita katakan mungkar. Tapi kalau tidak hati-hati. Jangan fanatik dengan satu majelis manapun. Kita hadir istiqomah, tapi jangan sampai kita menganggap remeh ataupun menghina majelis yang lain. Barang siapa yang mencaci antara umat Islam, akan jatuh di mata Allah. Gak kepengen nih majelis niki pak, jatuh di mata Allah. Dibanggakan seperti apapun. Dihadiri jutaan orang pun, gak ada gunane. Nek wis jatuh dari mata Allah. Maka itu monggo, ayo bersihkan hati luruskan niat hadir dalam majelis-majelis yang mulia seperti ini insya Allah pasti tidak keluar dari majelis ini kecuali kita oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat kita. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkat para habaib, berkat para kiai, berkat para ustadz, orang-orang yang mulia yang kita hadirkan di malam-malam yang mulia ini. Fa Allah majelis ini sebagaimana yang tadi didoakan Gus Munim Sakit selalu istiqomah sampai yamil kiamah. Untuk kita khususnya anak muda-muda ini, ayo tegakkan semangatmu dalam bersolawat, amar ma'ruf nahi mungkar, jaga lisan dan akhlak yang mulia agar insya Allah kita menjadi orang-orang yang dinanti oleh Nabi Muhammad dalam telaga kauthurnya. Dirantosi kanjeng Nabi di majelis taklim wal maulid ar -ridwan. Mana mereka dahulu anak-anak muda Sing gak ngurus udan ya tetap berangkat. Teles-teles ya bismillah. Telat-telat bengi ya berangkat. Ditinggalkan kegiatan dan semuanya. Lah kalau kan panjenengan berkorban, apa kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak iba kepada kita? Lo habaib iki memang lo mikiri udan, sakene rek udanan. Rasanya kudu melok udan-udane. udan Lo padahal gak ono sing duwe rahmat mungkin awake dhewe niki. Lah napa meneh Kanjeng Nabi? Saya masih ingat ada dua riwayat. Yang satu cerita ketika Al Habib Abdullah Belvegi beliau itu hadir hall di Pekalongan. Sing hadir niku kepanasan kabeh. Pas kepanasan pas Habib Abdullah Belvegi niku cerita tentang neraka. Wis pas wis. Wis panas-panas cerita neraka nangis kabeh keweden. Ketika melihat seperti itu, Habib Soleh tanggul. Nggak kuat. Lihat panasnya orang-orang di terik matahari, disengat matahari, hatinya nggak kuat, langsung jalinan hati kepada Rasulullah itu datang. Beliau pun yang nggak pernah ceramah langsung mengambil mik dan berkata, "Kulo jamin sing kepanasan di ini gak bakal kepanasan teng ayomil kiamah." Terima kasih semua kepada Habib Abdul Bagi jazakumullah Habib. Gara-gara sampai cerita rokok, Habib Abdullah terhusik hatinya. Hingga akhirnya berkata yang hadir di tempat yang mulia ini tidak akan disengat oleh panasnya api neraka kelak nanti di hari kiamat. Lalu ini loh pak. Rahmat. Lah kalau orang-orang seperti kita cenderung gak kuat, gak tega. Napa meneh Kanjeng Nabi Muhammad? Sing kudanan mangiku mesti didelok mbek Kanjeng Nabi. Ya Allah, ini orang yang mendatangi majelis Rasulullah dengan jerih payahnya nggak akan sia-sia kalau niatnya lurus karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua saya masih ingat ketika saya menemani guru saya Habib Umar bin Hafid ke Madura di Sumeneb. Ketika itu orang-orang Sumeneb jumlahnya waktu itu satu stadion. Majelis undangannya jam 12, Habib Umar datang jam 4. Petang jam, mulai duhur sampai asar. Kemudian Habib Umar datang, tanya, lu iki kok uang sak mulai kapan? Sudah mulai habis duhur tadi, Bib, nunggu panjenengan hati beliau langsung terusik juga. Ketika berdiri beliau menangis dan kemudian berkata, "Kami meminta bihormati Muhammad." Dengan kehormatan Nabi Muhammad bahwa tidak ada yang hadir di tempat yang mulia ini kecuali nanti ada di soft barisan Nabi Muhammad. Sof, lihat bagaimana rahmatnya mereka. Itulah kemuliaan Habib Ali bungur ketika dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Kuitang. Ketika kedua Habibain yang mulia ini kita tahu kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Beliau itu mau masuk ke kuburannya Sunan Gunung Jati. Ketika sampai di pintu, ketika sampai di pintu, yang jaga itu berkata, "Maaf, sudah menjadi wasiatnya Sunan Gunung Jati nggak boleh masuk pintu ini kecuali habaib." Jadi selain habaib nggak boleh masuk. Sedangkan orang-orang itu nggak bisa lepas dari Habib Ali. Ya Allah, Beb, kami ikut, kami ingin ikut. Padahal beliau itu nggak ada, nggak manggil orang, cuma niat Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bongur. Niat ya Allah hari Jumat mau ziarah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ketika berangkat ribuan orang ikut. Sampai di sana ketika mau masuk nggak boleh masuk. Kemudian orang pada berebut di situ. Yang jaga tetap mengatakan ini wasiat Sunan Gunung Jati. Maaf selain habaib nggak bawa nasab nggak boleh masuk. Kata Habib Ali Kuitang tutupan, nggak usah melbu. Ketika ditutup, loh pip, monggo panjenengan masuk. ndak? saya enggak masuk. Wallahi, ma khalafnahum fid dunya wala khalafnahum fil akhirah. Demi Allah orang yang mencintai kami kata beliau, kami nggak akan tinggalkan mereka di dunia dan juga kami nggak akan meninggalkan mereka di akhirat sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad. Coba lihat, mereka orang-orang yang soleh, rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Maka insya Allah berkat dari majelis yang mulia ini apa yang kita perjuangkan, kita datangi majelis demi majelis, itu pasti dilihat dapat nador Nabi Muhammad. Harapan kita, kita insya Allah nggak dilupakan oleh Nabi Muhammad. Iku lo sing bian. Iku lo sing melok pengajelis majelis taklim. Iku lo sing seneng solawatan. Mereka orang-orang yang mulia, yang insya Allah dimuliakan dunia dan akhirat. Mugi-mugi Habib Bakir diparingi panjang umur. Kita selalu bisa di belakang beliau mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan setoyo para habaib, para asatid, para kiai, khususnya sahibul bait dan ibu beliau yang insya Allah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lan pondok niki insya Allah menjadi pondok yang kelak akan membuahkan orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Allah majal jama'ana hada jama'an marhuma. tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. la taj'al fina la ma'ana syaqiyan la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin